الله وإياكم من النار Ikhwati fillah, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun uh, beberapa kesempatan kita tidak bisa Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mengadakan taklim sorof, tetapi alhamdulillah pada malam hari ini <clears throat> kita bisa melanjutkan kembali daras kita tentang sorof ya dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sorof jilid satu Kalau kita lihat dalam eh, daftar isinya di halaman 62 Al-Fahras maka alhamdulillah kita sudah banyak melewati eh, beberapa pasal-pasal yang ditulis oleh penulis ya yang ditulis oleh uh, al-muallif itu sudah masuk kita sudah melewati kita bab-bab tentang uh, apa namanya pokok-pokok dari fiil fiil dari tasrif, fiil madi, fiil mudore fiil amar gitu ya. Kemudian juga apa namanya fiil majhulnya dan seterusnya dan beberapa uh, apa namanya perkara-perkara yang harus diketahui seperti amrul ghaib, menutaukid asakilah, al khafifa kemudian la nafi dan la nahi dan seterusnya dan kita sudah uh, apa namanya membahas pembahasan yang uh, kita arahkan berikutnya adalah tentang uh, isim ya. Dimulai dari isim fa'il. Kalau dari dari dirur dari tasrif usul maka isim yang pertama itu adalah isim masdar sebenarnya. Ya, isim masdar. Tapi di sini nampaknya mungkin di awal dibahas yang lebih mudah yang lebih mudah dahulu dan lebih banyak penggunaannya diantaranya adalah isim fa'il. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah membahas isim fa'il sampai tamrin ya, sampai tamrin. Dan kita akan masuk pada fasal berikutnya. Qala al-muallif di halaman 32, maka na ala wazni fa'il. Maka na ala wazni fa'ilin. Seperti juga <clears throat> eh, dipahami juga bahwa wazan isim fa'il itu ada yang eh, berbeda sedikit ya di tasrif usul yang keenam maka isim fa'ilnya itu e, berbeda yaitu fa'il dari e, tasrif atau dari wazan faula faula yaf'ulu fa'lan kemudian fa'ilun nah di situ ya kita akan baca qala amma ismul fa'ili min babi faula yaf'ulu fal aksar ala wazni fa'ilin ala wazni fa'ilin ya. Tetapi maknanya sama. Ya, isim fa'il, ismul fa'il e, kata pelaku ya, kata benda yang bermakna al fa'il pelaku khusus untuk yang wazan yang ke-6 dari tasrif usul dari wazan fa'ula yaqulu fa'ula yaqulu maka isim fa'ilnya berbeda isim fa'ilnya kebanyakan fal aksar fa'il fa'ilun gitu ya. fa'ilun ini uh, fal aksar al aksariyah atau al aglabiyahnya kebanyakannya itu wazannya fa'il contoh ya ba'uda maka apa ba'uda ya bu'udu bu' dan ba'id nah situ kita baca ba'idun ya contohnya kemudian qaruba yaqrubu qarib nah, bukan qarib atau kan atau bukan ba'id tapi ba'idun dan qaribun kaburo yakburu kabir ya kabirun karuma yakrumu karimun nah ini apa namanya khusus di wajan yang keenam khusus yang di wajan yang keenam tasrifnya yang uh, kita mengingat kembali faula yafulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu hmm. Itu ada di halaman 9 ya, sebagaimana yang pernah kita pelajari. Itu jangan lupa ya, artinya di sini eh, apa namanya kebanyakannya. Tasrifnya sama dengan isim fa'il yang sebelumnya. Tasrif pada isim fa'il itu yang penting ada eh, apa namanya mufrad musana dengan jamak ya, jamak. Contoh tasrifuhu ba'id ba'idun ba'idani ba'iduna Ya, lil muzakkar ghaib mukhatab dengan mutakalim. Ba'idun, ba'idani, ba'iduna. Ba'idun. Ini dari fi'il madi apa? Ba'uda ya. Nah, kemudian yang musananya ba'i ba'idani, ba'idani. Kemudian ba'i ba'iduna. Ba'iduna. Nah, ini untuk yang muzakkar lil muzakkar. Lil muzakkar. Apakah dia gaib atau mukhatab atau uh, mutakallim? Jadi tergantung ininya, tergantung uh, penggunaannya. Tergantung domirnya gitu ya. Begitu juga yang musana eh, yang muannas maksudnya yaitu ba'idatun, ba'idatani, ba'idat itu lil muannas apakah yang ghaibah atau yang mukhatabah atau yang mutakallimah. Hmm. <clears throat> Contoh lagi misalkan uh, kita contohkan di sini atau kita ambil di atas itu fiil-fiilnya yang uh, ada di atas. Misalkan kalau misalkan qarib ya qaribun yang bermakna apa? Dekat. Nah, baik, contoh lagi adalah qarib. Qaribun kalau di tasrif bagaimana misalkan? Hmm. Iya. Ah gitu. Koribun, koribani, koribuna. Koribatun, koribatani, koribat. Kalau kabirun, sekarang misalkan uh, ah, isim kabirun, artinya yang besar. Antum lagi? Hmm. Iya. Yeah. Betul. Kabirun, kabirun, kabironi, kabiruna. Kabiratun, kabiro, kabirotani, kabirotani. Ya, kabirot. Kabirotani, kabirot. Karimun. Karimun. Karimun, ini orang yang uh, dermawan. Tafadol. Karimun. Hmm. Hmm. Iya. Ya, karimun, karimani, karimuna. Walaupun karimuna itu sebenarnya eh, apa namanya? Eh, ada beberapa kata yang sebenarnya jama taksir gitu ya. Kuroma, Kuroma u gitu ya. Jadi ini secara wajan saja hanya dibentuk secara wajan. Tetapi nanti dalam masyhurnya itu yang masyhurnya Eh, apa namanya eh, bagaimana penggunaan. Seperti yang kabir, kabirun, kabironi itu bukan kabiruna, tidak masyur, tapi kibar. Nah, itu ya kibar. Nah, jadi ini secara wazan hanya menerapkan saja, tetapi dalam prakteknya, dalam penggunaannya kita lihat yang yang digunakan atau yang uh, yang uh, apa namanya yang ditentukan, ya, yang diresmikan, yang baku lah. Seperti tadi, kabirun seperti sogir. Ya, salam itu sogirun, sogironi, bukan sogiruna, tapi sigor. Nah, contohnya itu ya. Jadi hanya secara wazan kita uh, menerapkan secara ini saja, apa namanya wazan. Tetapi dalam praktek itu uh, apa biasanya beda. Tapi tidak semuanya gitu ya. Terus uh, yang lebih mudah lagi, misalkan bagaimana mencari contoh, antum lihat misalkan di kamus halaman 60 itu wazan faulayaf ulu itu isim fa'ilnya fa'il semua. Seperti di sini ada syarif, Syarufa yasrufu syarif. Nah, iya. Bukan syarif tapi syarifun. Nah, bagaimana kalau syarifun di, di Syarifuna. Hmm. Syarifatun. Iya, hatun. Kemudian ada lagi alima, alima. Ya. Memang di sini sebenarnya wazannya bukan aluma ya, tapi dari fa'ilah. Ini bisa dua eh, sifat ini bisa alim, bisa alim. Hmm, gitu ya. Jadi alima eh, seperti di sini di apa namanya wazannya itu Oh, bukan di sini Anda lihat. Uh, ya kata berikutnya adalah saluha, salih. Salih. Saluha yasluhu salihun. Qaribun. Qaruba yakrubu Qaribun. Ya. Baik, berikutnya misalkan sogir ya, sogir. Nah, ini nanti alim beda ini mana salahnya. Uh, eh, apa namanya? Nah, kalau alim nanti itu ada dalam pembahasan uh, si, uh, eh, siagul mubalaghah. Siagul mubalaghah. Baik. Kata berikutnya, sogir. Gimana kalau sogir? Sogir. Huh? Iya, betul. Hmm? Sagiratun, sagiratani, sagirat. Ya. Kata berikutnya bakhil. Bakhula ya bakulu. Ah, bakhil. Nah, bakhil artinya eh, pikir gitu ya. Hmm. Apa bakhilun? Bakhilun, hmm. bakhilani, bahilani, bahilun. Iya, bakhil. Bakhilatani, Ya. Tapi itu ikhwan fillah zakumullah. Apa yang merupakan dari wazan makana ala wazni fa'il, apa yang eh, berupa bentuknya wazan fa'il. Itu fal aksar ala wazni atau diambil dari bab fa'ula yaf yafulu. Seperti dalam kamusnya di halaman 60 itu contoh-contoh. Walaupun tidak semuanya fal aksar ya. Seperti misalkan tadi soluha yasluhu Ya kemudian salahan ya itu salih justru ya. Tidak salih, tidak tidak umum kan, tapi salih. Nah, kemudian hasuna ya sunu eh, hasanan itu bukan hasin tapi hasan, ya, hasan saja ya. Nah, bukan hasin juga tapi eh, isim fa'ilnya adalah hasan. Atau hasin. Hmm. Kemudian sahula Ya, sahula ya sulu suhulatan wazah isim fa'ilnya bukan sa, bukan sahil, tapi ya, sahil, sahil yang mudah. Nah, sahil. Gitu ya. Kemudian ada lagi, nah jamil ya, jamil. Jamula ya jemulu, jamalan jamil. Nah, itu banyak contoh-contohnya. Antum bisa lihat di situ. Nah, seperti azim, kemudian fadil, ya. Kemudian sakil. Nah, sakil dari berat gitu ya. Baik, Bifani Fidin rahimani wa rahimakumullah. Pasal berikutnya ya karena ini apa namanya dibahas secara secara apa namanya selayang pandang sifatnya seperti itu. Intinya adalah isim fa'il itu secara umum isim fa'il seperti yang sudah dibahas, tetapi ada karena nyempil sedikit eh, apa sedikit apa berbeda dari biasanya adalah berbentuk fa'il gitu ya. Kemudian fase mm, berikutnya adalah syagul mubalaghah. Siagul mubalaghah adalah bentuk-bentuk dari yang e, mengandung arti lebih, mengandung arti sangat gitu. Mengandung mubalaghah ini e, eh, di atas rata-rata, abnormal gitu ibaratnya ya. Siagul mubalaghah bentuk-bentuk dari yang e, mengandung makna lebih atau di atas keumuman, menunjukkan sangat gitu. Wa indal mubalaghati ya dijelaskan di sini fil wasfi yuhawwalu. Ketika dibutuhkan untuk melebihkan, nyatakan lebih dari biasanya uh, dalam sifat fil wasf dalam mensifati itu yuhawwal dirubah. Ya tahwil maka artinya perubahan. Yuhawwal itu dirubah ismul fa'il sulasiyi ila siyagin ukhra. Yang asalnya dari isim fa'il biasa men menjadi bentuk-bentuk yang lain. Ya, maka sama siagul mubalaghati disebut dengan bentuk-bentuk mubalaghah. Isim berarti isim fa'il mubalaghah. Ya, jadi uh, ketika dalam uh, ketika dibutuhkan untuk melebihkan, maka dirubah yang tadinya isim fa'il yang bermakna dari sulasi mujarrad menjadi kepada bentuk yang lainnya dari yang disebut dengan siagul mubalaghah. Contohnya, Beberapa syair lumrah yang yang dipakai atau yang yang banyak digunakan fa'an <clears throat> eh, fa'al ya fa'al maksudnya fa'al ya. biasanya ini banyak dinisbatkan kepada Allah Taala kalau artinya Allah Taala bermakna maha gitu ya tapi ada manusia-manusia tertentu yang dia itu uh, berbeda dengan keumuman nah seperti kita kita kita kenal al-allamah. Al-allamah gitu ya. Al-allamah. Al-allamah Syekh bin Bas misalkan gitu ya. Ini siagul mubalaghah ini. Ya, kalau yang biasanya atau isim fa'il dari sulasi mujarad yang biasa apa? Dari alim kan dari alim, orang yang berilmu, alimun. Orang yang berilmu, tetapi kalau di atas dari rata-rata orang-orang yang alim yang biasa, al-allamah. Nah, ini siaru siaru yang beri, yang yang yang dicontohkan di sini adalah fa'alun. siwatu fa'alin artinya ber, ber, berwazan fa'alun. Contohnya wahab. Ya, wahab. Nah, eh, uh, isim fa'il sulasi mujaradnya wahib yang memberi karunia. Tapi kalau yang wahab ya artinya yang sering uh, yang sangat memberi karunia, yang sangat yang sering e, memberi anugerah gitu, memberi rezeki, memberi kenikmatan. Razak itu asalnya rozik, Kemudian dibentuk menjadi mubalaghah artinya yang selalu yang e, Allahu Razak gitu ya. Manna' ya, manna' yang apa namanya yang menghalangi atau yang men mencegah. Yang selalu mencegah. Kemudian sigo berikutnya adalah ini sigo-sigo yang umum dipakai ya. Eh, faul. Faulun. Contohnya wahab eh, yang yang ini wahab ya faal. Contohnya wahab. Kemudian apa ini razza ya, dan dan sebagainya. Ilah al ilahi. Wahabun razza. Razza penilahiri. Kalau yang berikutnya faul <clears throat> di situ, di situ contohkan syakur. Ya, artinya yang uh, selalu berterima kasih, syakur. Uh, membalaghah, sangat berterima kasih. Sobur, sangat sabar. Bermana sangat. Ghafur, sangat mengampuni. Nah, ini contohnya adalah faul ya. Kemudian sigoh berikutnya adalah fa'il. Nah, fa'il. Fa'il. Iya, jadi kalau misalkan wazannya fa'il ini larinya kemana gitu? Apakah dia yang wazan yang ini, yang faula faula hulu atau bermana e, eh, mubalaghah? Ini masih masih e, membahas berkisar masalah e, isim fa'il. Contohnya alim. Alim. Nah, ya. Alimun. Nah, alim ini sebenarnya jelas ini e, mubalaghah karena diambil dari wazan fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu gitu ya, bukan fa'ula ulu Kalau misalkan isim fa'il yang biasanya dari apa? Alim. Alim. Tapi kalau alim, al-alim itu maknanya sangat mengetahui, sangat berilmu. Ya, sangat berilmu. <clears throat> Kemudian aziz. Aziz, yani, uh, perkasa, aziz Azizun. Ya, sangat perkasa, sangat berkuasa, aziz. Kemudian juga uh, <clears throat> yang berikutnya adalah fa'il. Pendek. Fa'il. Fa'il. Ya, contohnya adalah hadirun. Hadirun yakni yang sangat me, uh, memperingatkan, hadirun. Kemudian farihun, sangat gembira. Farih. Farihun sangat gembira. Baik. Tasrifuhu contohnya fa'alun, fa'alani, fa'aluna. Fa'alatun, fa'alatani, fa'alatun. Ya. Tasrifnya sama dengan yang uh, isim, fa'il yang yang lainnya ada enam saja ya. Fa'alun, fa'alani, fa'aluna, fa'alatun, fa'alatani, fa'alatun. Hmm. Di sini sudah berkurang sih apa namanya tamrin-tamrinnya di sini. Sudah tidak seperti di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Ah, banyak tamrin kalau di sini eh, sudah sudah berkurang. Baik, misalkan kalau mentasrif yang wahab. Wahabun ya. وهابون هي وهابة وهابتان وهابات هي bagus sekali yang razaqun razaqun razaqani razaquna hmm. razaqatun razaqatani razaqatun ahsanta رزاق رزاقان رزاقون رزاقة رزاقتان رزاقات مناع مناع Manna'un, manna'ani. Iya. Manna'atun. Iya. Syakurun. Hmm. hmm. syakurun syakurani syakur syakuruna. Hmm. syakuratun hmm? ya syaku syakuratun syakuratani syakuratun saburun ah. iya saburatun saburatani saburatun ghafurun ghafurun hmm? ghafurani ghafurun iya Hmm. Iya. Sami'un. Ya. Alimun. Hmm. Hmm. Iya. Alimun, alimani, alimuna. Ya, alimun. Alimatun, alimatani, alimatun azizun hmm. Hmm. Hmm. ya azizatun ya azizun azizani azizuna azizatun azizatani azizatun hadirun hadirani hmm? hadiruna ya hmm. hadiratun ya farihun farihun farihani hmm. farihuna terus hmm. Iya. Eh, farihatun farihatun Iya, farih eh, uh, farihatun. Farihatun uh, farihun farihani fariha farihuna. Farihatun farihatani farihatun. Baik, masih uh, apa namanya? berkisar masalah isim fa'il ada namanya juga selain eh, apa namanya siagul mubalaghah adalah ismut tafdil. Iya, ismut tafdil <clears throat> ini juga mengandung makna eh, pelaku. Di sini jelaskan ismut tafdil kalau secara bahasa adalah kata benda untuk melebihkan. Melebihkan cuman biasanya ada bermakna dari, lebih dari gitu. Berarti nanti bahasanya ada e, tambahan min. Ya. Dijelaskan oleh al-muallif huwa sifatun. Ismu tafdil adalah sifat. Ya. Kalau sifat berarti mengandung makna isim fa'il gitu. Tadulu ala wasfil mausuf menunjukkan atas sifat yang disifati biziadatin ala ghairihi dengan lebih dari selainnya. Ya, dengan makna tambahan atau lebih Ziyadah itu lebih atas selainnya. Fahu ala wazni af'alu. Af'ala, af'alu ya. Hmm, maka dan dia wazannya af'alu. Af'alu. Bukan af'ala di sini tetapi af'alu. Dan biasanya dalam kalimat itu ada tambahan min. Af'alu min. Lebih dari. Lebih dari Contohnya uh, isim fa'il kasir yang banyak ya, kasir itu kan dari kasuro suru isim fa'ilnya fa'il gitu ya, kasir. Nah, itu diubah wajahnya menjadi aksaru. Nah, itu dirubah dari uh, sifat. Isim tafdil itu perubahan dari kata sifat. Kata sifat ya biasanya condongnya cenderungnya isim fa'il. Contoh kabir atau hasan, arti hasan itu adalah bagus, maka e, bisa dirubah menjadi isim tafdil kata benda untuk melebihkan dari yang lainnya ahsanu. hasanu ahsanu. Ba'idun ab'adu. Kabirun akbaru. Azimun a'zamu. Hmm. Kalau azimun itu yang agung, yang besar, a'zamu lebih agung, lebih besar. Qaribun akrobu. Ya, lebih dekat. Sahirun asghoru. Tawilun atwalu. Tawil artinya tinggi atau panjang. Atwalu lebih tinggi atau lebih panjang. Kamilun lebih sempurna. Akmalu. Hmm. Ini banyak sebenarnya. E, nanti antum bisa misalkan temukan isim-isim tafdil ini dalam Durusulugo jilid dua. Itu banyak di situ. Dalam Durusulugo jilid dua di pelajaran ke apa namanya sekitar lima kalau nggak salah pelajaran lima atau empat anda lupa itu dipelajari isim tafdil isim tafdil jadi diambil dari kata sifat ya tasrifnya eh, pokoknya wajahnya afalu ya afalu min lebih dari biasanya nanti ada tambahan kalau dalam kalimat lebih eh, ada tambahan min nah. <clears throat> ya kemudian kalau nanti dia berbentuk mudoh mudoh ilai misalnya eh, apa namanya misalkan ahsanu Tolibin tidak, tidak ada tidak ada minnya gitu ya ahsanu Tolibin misalnya nah ini kalau bentuknya seperti ini tidak ada minnya ini bermakna ter bermakna ter atau paling ahsanu Tolibin santri terbaik atau santri paling baik tapi kalau ahsanu min Muhammad ahsanu min misalkan fulan Muhammad lebih bagus dari fulan. Nah, ini bermakna lebih dari. Tapi kalau Muhammadun ahsanu talibin. Muhammad adalah santri terbaik. Bermakna paling atau ter justru. Nah, ini e, namanya isim tafdil. Isim tafdil ya, lebih dari. Jadi bentukan e, dari isim fa'il menjadi isim tafdil. Dengan dengan catatan diambil dari kata sifat. Diambil dari kata sifat. Tasrifuhu <clears throat> af'alu, af'alani, af'aluna. Ini uh, apa namanya? Walaupun jangan dipakai ini ya, jangan dipakai. Uh, isim tafsir di, di tasrif hanya ini sekadar ini saja mungkin. Uh, sekadar uh, kaidah. Jadi af'alu, af'alani, af'aluna atau afa'il. Kemudian wajan yang perempuannya fu'la, fu'layani, fu'alun. Ini yang uh, untuk yang isim mu'anasnya Fu'la. Ya, jadi Hasan itu husna. Husnayan kemudian husan. Nah, husan. Iya. Tasrifuhu af'alu afalai, af'alani af'aluna atau afa'il. Baik, misalkan kalau diterapkan di sini eh, pada wazan aksaru. Gimana aksaru? tasrifnya gimana? Gila siapa? Antum ya? Iya, sob. Hmm. Aksaro. Hmm. Atau ak akasir. Akasir. Hmm. Akasiru. Hmm. Terus kalau misalkan musananya, muanasnya? Kusro. Kusro. Hmm kusro, kusroyani, kusar, kusaru, kusaru. Ya. Kalau yang ahsanu sekarang gimana? Hmm. Atau ahasin. Hmm. Husan, ya. Nah, ahasin itu ada dalam uh, dalam hadis Rasulullah SAW. Uh, eh, ahasinukum akhlakon inna khairukum ahasinukum ahlakon gitu ya. Yang paling bagus uh, ahlak ahlaknya. Yang paling bagus ahlaknya. Ahasinukum uh, ahlakon. Kurang lebih demikian. Ahasin. Jadi ada digunakan ya. Kemudian abadu. Abadu, abadani, hmm. Iya. Abaidu. Hmm. Buad. Ya, buada, buadayani, buad, buadu. Akbaru gimana kalau akbaru? Akbaru, akbaroni, akbaruna. Mm -mm. Atau? Ah, di sini. Al barakatu ma akabirukum. Akabir. Akbaru, akbaroni, akbaruna, akabiru. Akabiru. Terus kalau untuk yang muannasnya? Isim tafdil untuk muannasnya? Kubro. Kubro. Ya, kiamah kubro al kiamat kubro kiamat yang lebih besar gitu ya terus kubroyani kubaru hmm, bagus azamu iya iya a'a atau a'azimu hmm, iya a'azimu yang musa mu'anasnya uzma uzma iya uzma hmm, hmm uzmanya uzam uzam eh uzom ya bukan uzam uzomu untuk muanasnya uzma uzma yani uzomu hmm. uzma mama ada ada penggunaan kata uzma apa tuh dalam apa ya uzma ya ini yang besar gitu uzma yang besar tadi itu muanas jadi eh, yang lebih besar ya. terus Akorib atau akrobu sekarang. Hmm. Hmm. Hmm. Terus atau akoribu. Hmm, akoribu yang lebih dekat akoribu. Hmm, akorib ya. Dari jamak bisa jadi jamak korib. Korib itu akorib. Hmm, gitu ya. Terus untuk yang ininya, untuk yang muanasnya apa? Nah, bacanya fula. Jadi kur kurba. Nah, wal kurba kan ada ya. Terus kur kurbayani. Nah, lalu kurabu kurabu. Asgaru, Asgaru gimana? Hmm. Hmm. Kemudian Asagir asagir. Iya, dari kata asagir menjadi menjadi kata asagir. Hmm. Lalu sugro, kiamah sugro. Hmm. Sugro, Sugroyani Sugor Sugoru ya gitu ya Atwalu hmm. Atawilu Terus kalau untuk yang fulanya Tula. Nah, tula ya. Nah, tua Akmalu. Ah, nah. Akamilu. Ah. Kumla. Kumalu. Ya. Baik. Uh, apa namanya? Insyaallah pada pembahasan asifatul musabahah kita akan lanjutkan lagi pada pekan mendatang insyaallah. Cukup ya insyaallah ya. Jadi Intinya bahwa pembahasan isim fa'il itu pembahasan yang berkembang atau cabang daripada pembahasan isim fa'il itu adalah siagul mubalaghah atau atau sebelumnya adalah al wazni fa'il itu e, berawal atau berasal dari bab faula yafulu kebanyakan itu wajannya fa'il kemudian pembahasan yang berkembang berikutnya adalah siagul mubalaghah dengan isim tafdil dan berikutnya nanti ada pembahasan isim al, atau sifatul Insya insyaallah ya.